Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya Yaya yang saya hormati dan saya muliakan. Mohon maaf sebelumnya yang ingin saya tanyakan definisi atau batasan seperti apa dari sifat menggunjing itu misalnya apakah kita diperkenankan membicarakan seorang atau seorang tokoh yang jelas-jelas dia melecehkan, menghina syariat Islam, merendahkan Rasul, menyebarkan pemahaman sesat, apakah itu diperkenankan? Sekian, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah menggunjing Menggunjing adalah menyebut kejelekan seseorang, menyebut tentang seseorang yang orang itu kalau dengar pasti tidak suka. Dan memang itu benar terjadi. Ada seorang pernah berzina atau mabuk atau melakukan kesalahan. Lalu kita sebut, kita ngomongin si fulan begini, loh, si fulan berzina. Biarpun benar, justru yang namanya menggunjing, kita tahu dia melakukan kejahatan, tapi kita ceritakan itu menggunjing. Makanya jangan sampai kita ngomongin orang berzina, selingkuh dan sebagainya. Na'udzubillah. Jangan kotori mulut kita dengan perilaku yang telah salah. Kalau ada orang melakukan kejahatan ini seperti zina, mabuk, kita doakan semoga Allah mengampuninya dan memberikan kesadaran. Jangan kotori tidak. dan menggunjing sendiri tidak kalah dosanya dengan zina itu sendiri. Kalau yang kita gunjing orang zina. Cuman kadang orang itu masuk alasan, "Loh, itu kan benar terjadi." Ya itu yang namanya menggunjing. Kalau tidak terjadi namanya buhtan, fitnah. mun fitnah plus. Jadi kalau itu dosanya lebih gede lagi. Ini ya. Jadi kalau memfitnah ada orang kadang-kadang bukan menggunjing fitnah, hanya mendengar informasi saja langsung di disebarkan padahal belum ben benar ini jahat lagi nih manusianya. Nah Nauzubillah. Nanti dihubungkan dengan masalah share tadi itu. Nah ini masalah menggunjing. Adapun yang boleh digunjing ada. Ahli bid'ah. Orang yang betul merendahkan syariat Nabi Muhammad dan sebagainya. Oh ini boleh diomongin. Agar orang tahu dan was, waspada. Berbeda. Akan tapi dengan bukti dong. Mulai dari bukunya. Atau kita dengar ucapannya dan kita tidak salah paham dan seterusnya. Atau memang dia masfur dengan keanehannya itu. Suka bid'ain orang atau suka meredahkan syariat tidak bedain orang juga akan tapi dia sudah biasa dengan meremehkan syariat main-main syariat kalau sudah orangnya model semacam itu ya boleh disebutkan demi keamanan umat cuman ada koidah di dalam menyampaikan sendiri ada ini bab lain permasalahan masyarakat kita masyarakat yang sangat awam kebanyakan masyarakat yang sangat awam tidak semuanya sehingga orang awam itu ternyata orang yang sangat baik hati sangat polos dan ini kemudahan dari Allah dengan kepolosan hati itu menjadikan orang itu imannya sebenarnya mudah. Asalkan ketemu imam yang benar. Mau dibawa kemana saja oke, okay. masuk surga langsung blend masuk tuh. Dan kondisi masyarakat semacam ini berpegang kepada orang yang dianggap besar selama ini. Apakah ulama, tokoh? Dan dia mencintai sehingga subhanallah, dia tidak ngerti ulahnya tokoh ini di media, di televisi, di, ini nggak ngerti karena orang awam ini polos paling ya, ya, hanya dengar tentang seorang tokoh lalu dia mencintai karena selama ini diajarkan mencintai ulama. Lihat, masya Allah, bersih hati orang awam ini, ahli surga orang awam itu enak. Sehingga tokoh-tokoh yang katanya mencaci Islam, meredakan Islam itu ini nggak ngerti orang-orang itu nggak ngerti itu siapa. Lah kok tiba-tiba saya menyebut tentang orang itu di kalangan orang yang nggak ngerti, maka saya akan jadi perang musuh dengan orang. Tapi dalam sisi ilmiah misalnya di kalangan anak kampus atau anak-anak pelajar yang memang membicarakan tentang ilmunya dia harus jelaskan dengan gamblang. Tapi kalau tiba-tiba saya nyebut di forum semacam ini sementara orang nggak ngerti permasalahannya apa sih, ya nggak ada perlunya cuman kita berambu-rambu tentang pemikiran kalau sudah merendahkan Nabi Muhammad merendahkan syariat Nabi Muhammad itu adalah jelas keluar dari iman paling rendah adalah falsek yang tidak boleh kita ikuti biarpun jubahnya lebih gede dari jubah saya ya tapi ini ada saat tertentu misalnya anda yang telah mengetahui pemikiran orang tersebut tanya kepada kami langsung tutup poin batil, salah dan sebagainya. Bukan menggunjing karena demi menjelaskan agar Anda tidak ke bawah. Tapi kalau saya harus cerita kepada orang awam yang tidak mengerti, orang awam tidak mengerti tentang pemikiran itu. Dan alhamdulillah sudah lebih enak tidak ngerti. Enak tidak ngerti Lebih enak selama ini sholat fardu wajib, duhaan sunnah, nyaci Nabi Muhammad keluar dari iman sudah selesai tidak ada. Makanya kalau dan nyaci Nabi Muhammad ngangkat pedang, orang-orang awam tuh jangan Jangan macam-macam kalau orang ganggu Nabi itu kok. Bisa di ini sudah enak. Tapi mereka itu sebenarnya kalangan pemikir yang dirusak kalangan pemikir, sok berpikir, sok cerdas. Itu Bahlul dikemas dengan gaya cerdas tuh. Pemikiran wah merendahkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan guyonan dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya contoh saja misalnya. Kalau ada sudah ada sunnah Nabi dan diajarkan Nabi, jangan ada yang berani meremehkan. Kalau anda tidak bisa melakukan, katakan saya tidak bisa melakukan ya Rasulullah. Makan dengan duduk adalah adab yang diajarkan Nabi. Kalau suatu ketika anda makan dengan berdiri, tinggal mengatakan saya belum bisa duduk ya Rasulullah. Tidak usah mengatakan nggak ada sudah sunahan gitu. Oh kok ngomong gitu? Akhirnya ini kita mendengar apa orang sata udah tidak tahu kiai mana ustadz mana anda. Mungkin ada yang sering lihat saya di Facebook, di mana, di WA, di... Cuman saya itu paling nggak seneng begitu, mabuk saya membacanya tuh. Apalagi kalau sudah masuk grup, grup, ya, ada kita masukkan grup ustadz-ustadz itu. Itu kalau bacanya itu mungkin dua jam nggak beres tuh kalau diikuti semuanya. Lebih baik baca kitab saya. Makanya saya kalau sudah masuk grup tidak tak baca nih, tidak ngerti berita macam-macam sudahlah. Ngabisin waktu. Nah. Dua jam baca WA ini wah alim, wah alim semuanya kalau mau belajar setiap hari dua jam ini ibu-ibu ini. Cuman paling betah baca WA ini kan ya, makanya nggak pinter-pinter. Coba belajar buku dua jam sehari, waduh ustazah semuanya, ustaz semuanya. Dua hari baca kitab dua jam, serius. Tapi baca WA, masya Allah rajin. Nah kemudian ada yang bicara tentang, tentang ada suatu ketika ya bagaimana ada orang kok merendahkan syariat misalnya kayak ngomong jilbab adalah tradisi Arab sampai ngomong apa ini barisan sholat barisan sholatnya adalah tradisi Arab bukan dari Nabi SAW atau siapa yang ngomongannya tidak tahu pokoknya kalau ada orang ngomong itu oh ini keblinger bablas itu tidak tahu siapapun orangnya biarpun bapak saya pun akan saya atau adik saya atau anggap saja guru saya ya jelas salah nggak tahu udah usah sebut namanya ya kan jadi kalau orang Masalah mengatur barisan dari sholat katanya bukan bukan sunnah Nabi SAW, tapi ini kebiasaan Arab jahiliyah. Oh, orang Arab sholat jamaah, aneh bener dia. Orang Arab nggak sholat jamaah. <laughs> Gak ada orang jamaah orang Arab sholat jamaah pakai barisan. Aneh bener nih. Dan katanya, oh kata ini orangnya ilmiah bu ya. Ah, bukan ilmiah ini. Mana ilmiah? Biarpun alim kayak apa, nggak ada ilmunya menjadinya. Karena sederhana di permasalahannya, nggak tahu siapa orangnya. Memang kadang kita berlebihan, jenggot direndahkan ada ya kita ini kadang-kadang ini berlebihan urusan gara-gara yang sering pakai jenggot sama celananya di atas lutut itu suka membidah-bidahkan. Akhirnya ngomong kalau ngerendah jauh si jenggot dan celana cingkrang. Eh jangan jangan merendahkan jenggot. Kalau tidak berjenggot ya diem saja sudah. Jenggot sunnah Nabi hakikatnya. Dan jumur lama mengatakan bagi yang punya jenggot haram untuk dipotong. hilaf dalam madhab Imam Syafi'i. Ini adalah hukum syariat. Harus kita akui kebenaran biarpun di tangannya orang. Orang yang suka membid'ahkan tawasul bid'ah, maulid bid'ah, jaga jenggotnya. Alhamdulillah dia masih mau jaga jenggot. Kalau dia sombong dengan jenggotnya urusan dia dengan Allah. Tapi ente gak jenggotan jangan mencaci maki orang pakai jenggot. Sebab Rasulullah pakai jeng jenggot. Ada ini. Jangan main main lah tentang syariat Nabi SAW. Apalagi masalah barisan sholat. Ada 17 hadis tentang merapatkan barisan. Mulai dari sawu sufakum fa indah tasawuf tamam sholat. Hadis sahih. Kemudian ada Imam Muslim juga meriwayatkan la tusawwuna sufufakum. Engkau luruskan barisanmu atau Allah yukhalifan Allah baina wujuhukum. Allah akan jadikan porak poranda dakan dan berat la yukhalifan Allah baina qulubikum. Dan berat la yukti la tuqimunna sufufakum. Kau tegakkan barisanmu. Macam-macam riwayat. Nabi ngomong, ini bukan dalam irama cerita tentang Arab jahiliyah misalnya. Direndahkan juga. Bahkan Nabi mengatakan kalau sampai ada renggang nanti saya setan di situ. Sampai katanya guyonan. Ya saya malah ngajak sholat setannya, sholat setannya. Contoh ini. Anda tidak ngerti orangnya siapa. Ada surat, ada orang ngomong begini. Sering nih, ini sholatnya ada nih Buya. Ada sampai ngajak sholat, sampai setan sholat dengan saya. Wah, lebih hebat dari Nabi sholat ini Biasanya karena sering guyon tentang syariat Nabi sholat Jangan main-main tentang syariat Nabi SAW. Makanya saya tidak pernah menyebut nama seseorang dalam diskusi khusus. Karena apa? Ibu pun tidak ngerti kalau saya ngomong ini. Saya pun tidak ngerti siapa orangnya kan begitu. Ibu juga nggak ngerti kan? Pokoknya kalau ada orang ngomong begitu pasti sa salah. Biarpun kok besok bu Yayah yang ngomong gitu, nah bilah jangan sampai ya. Itu jangan dipercaya sudah, pasti sesat sudah. Tinggalkan majelisnya sudah. Kalau saya sudah meredahkan syariat Islam, kok diingatkan saya nggak mau, nggak usah repot-repot. Dengar nih semua nih di media ini, televisi Al-Bahja online ngelihat semuanya. Kalau saya merendahkan syariat Islam, tolong segera ingatkan. Mungkin saya kepleset, mungkin saya tidak sengaja, tinggal saya insaf, astagfirullahaladzim selesai. Tidak usah saya membela kesalahan saya. saya. Kalau saya membela kesalahan saya sudah tanda kesombongan. Sudah tidak usah berguru dengan orang yang sombong sudah. Kalau saya diingatkan sudah saya salah. Makasih. Dan subhanallah saya mendapatkan ilmu banyak yang mengingatkan saya kadang bukan seorang alim, bukan ustaz, adalah seorang anak santri, bahkan seorang jamaah yang datang kepada kami dan mengingatkan. Sehingga kalau ada perubahan omongan kami itu biasanya karena diingatkan orang Saya manusia biasa. Tapi berusahalah kita untuk mengagungkan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau orang yang semacam itu boleh disebut dalam forum tertentu. Kalau disebut di sini pun bukan haram, tapi takut orang salah paham menjadi benci ulama. Karena pemikirannya tidak diketahui orang awam ini. Isyarat yang ditanyakan tadi, sekarang ada Islam ngaco kan? Jadikan rendahkan syariat Nabi Muhammad. Kalau disebut tokohnya ABCD, sementara ibu, bapak selama ini dikenalkan dengan ulama-ulama dan itu fotonya ada di rumah saya barangkali begitu lah kok dicaci sama Buya Yahya nah, bubar pengajiannya nanti sekarang kita pakai kawaid koidah tidak penting orangnya siapa saja pokoknya yang merendahkan syariat Nabi Muhammad harus kita tinggalkan sudah nggak harus kita tinggalkan selesai sekarang upaya menjauhkan kita dari Nabi Muhammad bermacam-macam cara. Baik itu menggunjing orang ahli bid'ah adalah halal. Agar orang tahu bahwasanya itu adalah ahli bid'ah. Bahkan sebagian mengatakan wajib pada saat tertentu. Kapan itu? Kalau seandainya orang-orang yang disebut itu misalnya kok kiprah di kampung ini, misalnya, tidak tahu orang mana itu, seandainya di masjid ini pasti saya sebut. Agar ya, jauh. Tapi orang-orang itu kan tidak masuk di masjid ini. Nggak ada perlunya kita. Menang membuat permusuhan nggak ada perlunya. Tapi hak kebenaran disampaikan dengan dengan benar. Baik, itu masalah menggunjing. Menggunjing orang yang berbuat dolem karena kita ingin lepas dari kedolimannya. Ada orang berbuat dolem kepada kita misalnya. Kita ingin minta tolong kalau tidak cerita ya nggak bisa dong. Nah, kedoli, Atau orang yang sudah tidak malu dengan kemaksiatannya setiap pagi ngomong, aku semalam berzina, aku semalam berzina. Oh, enggak, rendah perempuan <laughs> itu. Dia perempuan rendah. Atau lagi-lagi nah, jadi orang yang sudah tidak malu dengan kemaksiatannya, maka sudah dia sendiri telah merendahkan. Tapi kalau orang masih menyembunyikan kemaksiatannya, haram. Suatu ketika ini ada orang tuh sok jadi juru dakwah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Suatu ketika ngelongok ke pagernya tetangga. Ngelihat tetangganya itu lagi mabuk. Turun ngadu ke Khalifah Umar bin Khattab. Mabuk sambil sama sama perempuan atau apa gitu Pak Hasan. Sampai ke Sayyidina Umar bin Khattab Bagus. Diambil. Ente yang dirotan. <laughs> nih ente ngelongok-ngelongok tetangganya orang? Ente sudah salah. <laughs> pengen tahu dosanya orang. <laughs> dirotan malahan dia. Gak boleh kita pengen tahu dosanya orang itu. Nyari-nyari itu gak boleh. Ente yang dirotan. Wong oh, dia sudah sembunyi, ente cari-cari. Ngapain ya? Orang sembunyi itu orang malu kepada manusia dan insya Allah malu kepada Allah. Ente malah melongok-melongok. Eh, dihukum tambahan nggak perlu kita mencari-cari aibnya orang tahu buka HP-nya temennya oh, fudul bawa wajah diarenya paling ada memang orang punya penyakit begitu ya kalau sudah ke orang pergi ini setan itu iblis itu iblis itu pakai kerudung iblisnya ada model kayak gitu pengen tahu terus naudzubillah ada busuk kita perlu menjadi orang biarpun itu ada di hadapan kita kalau takut ada sirnya takut ini ada tulisan rahasia maka tidak boleh membacanya kita selalu berdoa ya Allah tutuplah aib orang lain dari mata kami sudahlah saya ingin lihat ya Allah sudah itu doa lah kok nyari-nyari ini kan bahlul namanya nyari-nyari diare kalau temannya pergi lemarinya dibuka ada apa ya hmm, HP ini sampai bisa paham ada di HPmu loh kok tahu kapan kamu tahu ini yang perlu dirotan kata Umar bin Khattab tadi ini Gak perlu kita mencari-cari kesalahan orang lain. Gak perlu kita melihat-lihat kesalahan orang. Kita pengen ya Allah tutuplah aib orang lain dari mata kami ya Allah. Gak pengen lihat ya Allah. Bahkan kalau tiba-tiba saya melihat, jadikan saya melupakannya ya Allah. Agar saya tidak pernah menggunjingnya lagi. Repot. Repot orang tahu itu. Sehingga ada kisah wali yang namanya kasyaf. Kasyaf itu melihat, bisa melihat apa yang dilakukan orang. Jangan dianggap tuh para wali itu bangga. Itu nangis mereka. Ya Allah tutup, saya pengen jadi biasa saja. Dan kelihatan ini zina, ini mabuk, ini. mabusing pusing dia. Cuman ada orang bangga, oh kasyaf, kasyaf, kasyaf ya. Wah, muka kasyaf ini, orang kasyaf. Wali sendiri martabat kasyaf itu paling takut di situ. Godaan paling besar di saat dikasyaf, dibuka oleh Allah melihat ini, ini, ini. Wah, ini fitnah. Dan bisa saja itu bukan kasyaf yang sesungguhnya setan menghiasi. Seolah-olah kasyaf. Melihat, oh ini kemarin berzina. Ini, ini. Dan kalaupun betul orang itu berzina, apa kau boleh disebutkan? Jangankan kok dengan kasyaf, melihat sendiri pun gak boleh. Lalu apa gunanya kasyaf saat itu? Dalam dunia perwalian ini, bab tasawuf ini. Itu. Ternyata kasyaf itu adalah satu marhalah. Kalau orang bangga dengan kasyaf, hilang. Tidak jadi wali lagi. Itu justru kasyaf itu ujian, bukan untuk dibanggakan kasyaf itu. Ujian yang sangat besar bagi para kekasih Allah. Bagaimana lihat aibnya orang? Aduh, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Berat ini. Kalau dia sudah ternyata, hmm, biarpun itu pezina datang kepadanya, kok dia kok dia dihormati, disayang, dan seterusnya, oh, sampai tidak nyebut ke siapapun. Nah, ini sampai. Oh, kalau ada oh ini kepalanya babi, kepalanya ini. Oh, kok ada? Ini kan tidak boleh disebutkan depan orang. Nah. Kadang-kadang bohongan lagi sok kasif-kasifan. Oh, ente gitu ya. Ente kemarin di mana ente? Hmm, ngarang gitu. Ente pergi kemana kemarin? Karena pertanyaan kemana, ke pasar. Makanya jangan sering-sering pasar. Wah, kasif, kasif. Bohongan. Iya, ada kasifnya. Dunia wali palsu itu banyak macam-macam. Dunia wali dusta. No.